Baik kita lanjutkan Membaca kita Mutamimah ala Jurumiyah Sekarang kita masuk ke bab yang baru Bab sebelumnya saya ingatkan kembali bahwasanya penggunaan Adal dari Masna, Tulasa, Ruba dan seterusnya itu Bisa digunakan untuk tiga penggunaan Yang pertama sebagai hal ya, Sebagai hal Seperti dalam firman Allah Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Masna di situ sebagai hal. Juga bisa datang sebagai sifat seperti uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Masna itu sebagai sifat dari ajniha. Ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Juga bisa datang sebagai khobar. Seperti sholatul lail masna masna. Masna yang keduanya taukid yang yang pertamanya sebagai khobar salatul lail matna matna itu Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, babun nakirah wal ma'rifah. Bab tentang isim yang yang nakirah dan ma'rifah. Al ismu darban. Ahaduhuma an nakiratu wa hiya al aslu وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كرجل وفرس وكتاب Isim ada dua macam. Yang pertama isim yang nakirah. Wahya al-asal dan ini adalah yang asal. Jadi yang asal pada isim adalah apa? Nakirah. Ini pendapatnya si Bawe dan Jumhur. Ya, pendapat Sibawi dan Jumhur menetapkan bahwasanya hukum asal pada isim adalah nakiroh dan yang ma'rifah itu berjalan di bawahnya dan di sana ada pendapat yang lain wahya kulusmin nakiroh definisinya adalah setiap isim yang syai'in yang menyebar fi jinsih pada jenisnya la yahtasu wahidun duna akhar tidak menghususkan satu saja tanpa yang lainnya. Seperti rojulin, ya wa farasin wa kitabin rajulin wa farasin wa kitabin ya jadi rajul ini ketika diucapkan itu menyebar pada jenis laki-laki itu setiap seorang laki-laki yang sudah balik bisa dikatakan padanya apa rojul tanpa menghususkan ya orang tertentu semua laki-laki yang balik dikatakan rojul ya dan cukup terwakili dengan satu orang saja ya. Muhammad rojul Zaid rojul kalau dikatakan idrib rojulan pukullah seorang laki-laki bebas ya mutlak dari situ apa umum yang ini pun rojul ini pun rojul yang penting satu laki-laki yang pukul ya sudah Faros juga sama. Itu menyebar pada jenis kuda. Tidak menghususkan satu kuda tanpa yang lainnya. Kitab juga demikian. <clears throat> itu isim jenis. Isim yang menyebar pada jenisnya. Tidak menghususkan satu tanpa yang lainnya. Dan terwakili ya dengan satu saja. Ada bedanya dengan apa? umum dengan apa? Mutlak. Ya. Kalau ini umumnya lebih ke apa? Mutlak apa? Am. Hah? Sudah pernah kan? dia jelaskan apa? Mutlak ya. Mutlak. Ya. Terwakili dengan satu. Sifatnya badali. Dengan satu sudah terwakili. Kalau am itu semua yang terkena. Seperti dikatakan idrib Abdullah semua polib dipukul. Kalau idrib poliban satu, tapi yang mana saja gitu. Wa taqribuha ila al-fahmi an yuqal an-nakirah kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi ka rajulin wa imra'atin wa thawbin أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي بمعنى صاحب pendekatan pemahamannya ataupun pemahaman yang mudahnya tentang definisi dari nakiro adalah kullu ma saluha dukhulu al alif wal lam setiap isim yang bisa dimasuki oleh al al al mu'arifah alif lam yang memakrifahkan Ya, setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif da, alif lam al muarifah. Seperti rojulin, imraatin, saubin bisa dimasuki al al muarifah, ar rajul, al mar'ah, al saub. Ya. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluh dukhulul alif wal lam alaih. Ataupun setiap isim yang menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki oleh alif lam padanya. Setiap isim yang menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki oleh alif dan lam padanya. Seperti zi. Zi itu tidak bisa dimasuki alif lam, tapi dia zi menempati posisi kalimat yang bisa menerima al. Karena zi mananya apa? Sohib. Sohib bisa nggak menerima alif lam? Bisa kan? Al-sohib. Ya, dengan ini kita mengetahui bahwa zi, zi adalah apa? Isim yang nakirah. Yang lainnya juga man pada contoh raaitu man huwa sahibun lak. Raaitu man huwa sahibun lak. Saya melihat. Ya. Man huwa sahibun lak, orang yang merupakan temanmu. Hmm. Di sini man tidak bisa menerima alif lam, tapi dia menduduki posisi kalimat yang bisa menerima alif lam yaitu insan. Insan bisa nggak dikasih alif lam? Bisa al-insan. Ya, itu definisi dari apa? Nakirah. Setiap isim yang bisa dimasuki alif alif lam ataupun menduduki posisi kalimat yang bisa dimasuki alif lam meskipun dia sendiri tidak bisa dimasuki alif lam. Dan isim-isim yang nakirah memiliki tanda tanda-tanda yang lain selain tadi yang disebutkan. Bisa menerima alif lam al ma'rifah. Tanda yang lain bisa dimasuki rubba. Bisa dimasuki oleh rubba. Rubba rojulin karimin qabalani. rojulin di sini nakirah. Kenapa? Karena kemasukan rubba. Kemudian juga men bisa menerima kam ataupun aina khabariyataini kam dan aina ini yaitu kam dan aina yang menunjukkan makna takasur wal iftikhar ya menunjukkan makna menyebutkan banyaknya apa yang dia miliki seperti kam abdan ya kan kan abdan malaktu ataupun kam abdin malaktu Kam abdin malaktu. Kalau mansub istifhamnya. Kam abdin malaktu. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Dalam Al-Quran, kam min koryatin. Alangkah banyak satu negeri. Ya, di sini koryatin nakirah. Karena dimasuki oleh kam khabariyah. Kam dan Aina tadi ya bukan ay kam dan aina aina min dabatin contohnya aina min dabatin alangkah banyak ya binatang-binatang ya yang dimiliki kemudian ketika isim tersebut jatuh sebagai hal itu juga nakiroh dan juga sebagai tamiz tapi tidak ditakwil kalau ini takwil ya ma'rifah seperti wahdahu jitu jitu jituka wahdi ataupun Ja'a Ja'ani Muhammadun wahdahu. Ini hal tapi ditakwil. Kalau hal yang ditakwil itu ma'rifah. Jadi saya ulangi bahwasanya di antara tanda isim yang nakira adalah yang pertama bisa dimasuki oleh rubba. Kemudian bisa menerima kam ataupun aina khobariyah. Kemudian dia jatuh sebagai hal dan tamyiz tanpa ditakwil. Adapun yang selain itu maka itu adalah isim yang ma'rifah. dharbu tsani al-ma'rifatu. Macam yang kedua dari isim adalah yang ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa'in al-mudmar wa hiya a'rafuha. Yang pertama adalah bomir dan bomir adalah yang paling ma'rifah dari isim-isim. Dari isim-isim ma'rifah. Dan istilahnya orang Kufah itu mengatakan kinayah ataupun magni. Ya. Sedangkan orang Basrah mengistilahkannya dengan kalimat pomir ataupun mudmar. Orang Kufah mengistilahkannya dengan apa? Kinayah ataupun magni. Dan bomir adalah isim yang paling ma'rifah. Fummal alam, kemudian alam, nama-nama. Thumma ismul isyarah, kemudian isim isim isyarah. Thummal mausul, kemudian isim isim mausul. Fumal ma'ruf bil adati. Kemudian isim yang dimakrifahkan dengan adat, yaitu apa dengan apa? Dengan alif lam. Wasadisu ma'udhifa ila wahidin minha. Yang keenam adalah setiap isim yang dia dibofahkan kepada salah satu dari isim ma'rifah di atas. Ya, seperti isim nakiro yang diibofahkan kepada ya bomir dia pun menjadi ma'rifah ataupun didhafahkan kepada alam maka dia pun menjadi ma'rifah ataupun didhafahkan kepada isim isyarat dan seterusnya wa huwa fi rutbati ma udifa ilaihi dan tingkatan ma'rifahnya isim yang disandarkan kepada isim-isim ma'rifah itu adalah setingkat dengan apa yang dia dia disandarkan padanya kalau dia disandarkan kepada alam maka dia setingkat dengan alam disandarkan kepada isim isyarah maka setingkat dengan isim isyarah <clears throat> illal isma al mudhafa ila dhamir kecuali isim yang diidhafahkan kepada dhamir fa innahu fi rutbatil alam maka dia meskipun disandarkan kepada apa dhamir tapi tidak setingkat dengan dhamir masih lebih ma'rifah dhamir dia turun derajatnya yaitu pada tingkatan alam fa innahu fi rutbatil alam maka isim tersebut yang diidhafahkan kepada dhamir turun pada tingkatan alam. Wa istatna bima dzukira ismullah ta'ala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arif bil juma'. Dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan dari urutan-urutan ma'rifah yaitu nama Allah. Sesungguhnya nama Allah adalah yang paling ma'rifah dari isim-isim ma'rifah. Bil ijma' dengan kesepakatan ahli nahu. Karena sangat terbedakan dari yang lainnya dan begitu tampaknya mengalahkan yang lainnya tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan makna yang lain sehingga dia lebih ma'rifah daripada bomir sekalipun setelah itu baru yang setelahnya bomir yang kembali kepada Allah kemudian bomir kepada selainnya ya, sampai di sini ada iskal itu tentang perbedaan itu ya umum mutlak ya, dengan keumuman yang apa am dengan mutlak ya perbedaan antara apa ala umum dengan al mutlak ya, kalau keumumannya ala umum itu syumuli mencakup semuanya kalau mutlak badali terwakili dengan satu ya, contoh umum keumumannya sifatnya syumuli yaitu am seperti tadi idrib Abdullah semua gitu umum ya santri diperintahkan untuk dipukul ya kan umum kalau disebut idrib poliban ini juga umum ketika belum dilaksanakan itu umum semua ya bisa dipukul tapi pada prakteknya cukup satu gitu poliban terwakili ya, terwakili dengan satu kalau tadi am itu tidak terwakili semuanya kalau antum diperintahkan idrib Abdullah ah, hanya dipukul satu dua berarti antum belum melaksanakan perintahnya. Ya, tapi kalau dikatakan itu toliban cukup satu. Ya. Ketika belum dilaksanakannya itu masih umum yang manapun itu pun tolib, tolib, tolib, tolib, tolib. Gitu. Itu. Itu nakiroh ya. Ya, yang mutlak itu lebih lebih dekat ke nakiroh. Ya. Yang lain? Ya. Apa? Tanda-tanda isim nakirah. Ya tadi diantaranya bisa dimasuki oleh alif lam al-mu'arifah. Ya, ingat alif lamnya al-mu'arifah untuk mengeluarkan alif lam az-zaidah. Kenapa? Karena alif lam az-zaidah itu bisa masuk ke isim-isim yang ma'rifah, isim alam. Ya, seperti al-fadl, al-yazid, al-abbas, itu alif lam yang masuk bukan alif lam al-ma'rifah, tapi alif lam az-zaidah. Alif lam tambahan. Kalau ada isim tidak bisa menerima alif lam, maka ini apa? Ma'rifah seperti Zaidun, Amr, Bakar, ini ma'rifah ataupun bisa dia menerima alif lam tapi alif lam ini tidak mempengaruhi tidak merubah dia dari nakiro menjadi ma'rifah tetap keadaan keadaan dia seperti itu seperti alif lam az-zaidah yang masuk kepada isim-isim alam contohnya fadl al-fadl al haras al-abbas dan yang seterusnya juga alif lam yang masuk kepada isim-isim yang tenggelam dalam keibahaman. Sangat umum gitu sehingga meskipun dikasih alif lam tetap dia apa? nakira. Seperti alif lam yang masuk pada isim-isim fa'il, isim-isim maf'ul. Meskipun isim fa'il, isim maf'ul bisa dimasuki oleh alif lam, tapi tidak menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat tetap nakirah Ya. Yang lain? Ya, pasal berikutnya tentang bomir. Fasulun al-mudmaru wa bomir. Fasal al-mudmar wa bomir. Ismani lima wudi'a limutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa. Bomir adalah dua. Al-mudmar dan bomir adalah dua isim yang diletakkan untuk mutakalim. Ya, pembicara. Kata ganti orang pertama seperti anak. atau mukhatab ataupun orang yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua. Seperti anta. Au ghaibin kahwa ataupun ghaib. Orang yang tidak hadir. Kata ganti orang ketiga. Contohnya huwa. Dan masing-masing ada cabangnya. Ya. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz. Dan dhamir itu terbagi kepada dhamir yang mustatir, tersembunyi. Dan bariz yaitu dhamir yang tampak. Fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafz. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk lafadznya. Tidak memiliki bentuk pada lafadznya wa huwa imma mustatir wujuban dan yang mustatir ini ada kalanya mustatir secara wajib kal muqaddar fi fi'li amril wahid seperti bomir yang ditakdirkan pada fiil amr untuk satu orang laki-laki fi fi'li amril wahidi al muzakkari seperti idrib qum pada idrib pada bomir mustatir itu yang ditampakkan yaitu anta itu ya untuk ini aja memudahkan saja aslinya mustatir ya tentu tidak ada tadi idrib qum untuk takrib saja menekatkan pemahaman ataupun memudahkan kita untuk memahaminya wafil mudhari al mabdu bita juga bamil mustatir wujuban itu seperti yang ditakdirkan pada fil mudhari yang diawali dengan ta khitab ta khitab ta yang menunjukkan arah pembicaraan kepada seorang yang diajak bicara laki-laki seperti takumu tadribu antai Muhammad takumu, tadribu di situ ada bamir mustatir wujuban wa fil mudhari al mabdu'i bil hamzati ka aqumu adrib dan juga pada fil mudhari yang diawali dengan hamzah aqumu adribu padanya ada bamir mustatir wujuban Aw bin nun ataupun pada fil mudhari yang diawali dengan nun naqumu dan nadribu Wa imma mustatirun jawazan kal muqaddar fi nahwi zaidun yakumu wa hindun takumu. Dan ada kalanya mustatir sifatnya jawaz boleh. Kal muqaddar fi nahwi seperti yang ditakdirkan pada contoh Zaidun yakumu wa hindun yakumu. Ya, mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti akan kita tambahkan sedikit penjelasan pada kesempatan berikutnya. Ya, biar nggak terlalu banyak hafalannya. Ya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, wa Assalamualaikum.